Beberapa <clears throat> atau gerakan-gerakan dalam sujud dari anggota sujud dan bagian-bagian sujud yang harus tertempel dan mengena di bumi begitu pula posisi dan gerakannya. Demikian pula sebagian daripada doa telah kita ambil pada pertemuan yang lalu. Di antaranya adalah hadis do yang menyebutkan tentang doa Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la adalah di antara azkar sujud, doa di antara doa-doa sujud yang paling masyur Dan pernah kita lewati hadisnya ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala Sabbihisma rabbikal a'la dan sucikanlah nama Rabbmu yang tertinggi maka diriwayatkan Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan para sahabatnya ij'aluha fis sujud maka bacalah tasbih dengan menyebut subhana rabbiyal a'la pada posisi sujud. Ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala sabbih isma rabbikal a'la diriwayatkan beliau mengatakan ija'alu hafiz sujud. Jadikanlah bacaan tersebut ketika sujud kalian. Dan mutawatir ataupun banyak hadis-hadis dari para sahabat yang menyebutkan bacaan Rasul SAW adalah Subhana Rabbiyal A'la dalam sujudnya. Ya, dan diriwayatkan oleh sejumlah alul hadis. Ya. Adapun penyebutan Subhana Rabbiyal A'la salatan atau Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi sebanyak tiga kali diulang sebanyak tiga kali maka <clears throat> beberapa ahlul hadis membahas tentang sanatnya mutakallamun fi diperbincangkan tentang kesahihannya dan sejumlah ulama <clears throat> menerimanya dikarenakan banyak jalannya beberapa di antaranya e, datang ada yang mursal terputus sanatnya dan beberapa hal namun Imam Tirmidzi rahimahullah taala mengatakan wal amalu ala hadza inda ahli ilm adapun amalan bacaan di sisi para ulama ahlul ilm adalah sebagaimana ini bahwasanya seseorang ketika ruku maupun sujud tidak mengurangi bacaannya kurang dari tiga sekalipun kalaupun dia baca satu kali yakfi cukup dan sah akan tapi dianggap baik <clears throat> ketika dia mengulang-ulanginya dan sebagian ulama mengatakan adnal kamal yaitu kesempurnaan bacaan sempurna yang minim itu tiga kali diulang tiga kali dan telah sahih sebagaimana telah kita sebutkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu membacanya hingga sepuluh kali oleh karenanya para ulama Allah taala mengatakan bahwasanya disukai seorang untuk mengulang-ulangi bacaan ruko maupun sujudnya Taib dan tidak ada batasnya kecuali dia sebagai imam maka fal yura'i ahwala makmumihi maka hendaknya dia memperhatikan keadaan atau kondisi-kondisi makmumnya dan sebagian ulama mengatakan jangan lebih dari 10 sebab itu yang datang dari sejumlah sahabat seperti Anas bin Malik atau seperti Anas bin Malik khususnya adapun selainnya saya belum mengetahui Anas bin Malik yang kami ingat 10 kali sehingga sebagian ulama mengatakan jangan lebih daripada hal tersebut Kemudian telah kita sebutkan pula di antara azkar sujud, bacaan sujud yang disebutkan oleh al-muallif penulis kitab sifat salat ini yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala adalah uh, Allahumma ighfirli dzanbi kullah diqqahu wa jillah wa awwalahu wa akhirah wa alaniyatahu wa sirrah Allahumma ighfirli dzanbi kullah diqahu wa jillah wa awwalahu wa akhirah wa sirrahu wa alaniyah atau wa alaniyatahu wa sirrah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam riwayat Muslim hadis sahih yang menyebutkan bahwasanya di antara bacaan sujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ini Allahumma gfir li dhanbi kullah ya Allah ampunilah dosa-dosaku seluruhnya diqahu wa jillah yang kecil hingga yang nampak ya yang eh, detail yang rinci hingga yang uh, nampak wa awwala wa akhirah dosaku dari awal hingga akhir wa alaniyatahu wa sirrah yang terlihat maupun yang tersembunyi ini sahih di antara adkar sujud dan dia sebutkan ini sebagian saja di antara bacaan sujud Baiklah sebenarnya di sana ada adkar sujud banyak di antara bentuk-bentuk zikir sujud yang tidak disebutkan dalam kitab ini. Bisa tuh lihat di kitab-kitab yang lain seperti sifat salat Nabi Syalal Bani atau beberapa hal yang lain. Di antaranya adalah uh, doa, ada yang pendek, ada yang sedang, ada yang panjang. Adapun di antara yang pendek bisa dibaca ketika rukuk dan sujud. Doa apa? Pernah kita sebutkan subuhun kudusun rabbul malaikati waruh dan ini pernah kita lewati dalam pembahasan ruku. Boleh dibaca ketika ruku maupun sujud. Subuhun kudusun rabbul malaikati waruh. Dan ini boleh dan ini termasuk bacaan yang mudah dan pendek. Boleh juga. Dan di sana juga ada azkar zikir-zikir yang lain yang termasuk pendek riwayat Muslim, hadis Aisyah radhiyallahu anha juga ada doa yang pendek, mudah. Subhanaka wa la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdik la ilaha illa anta. Ini juga diantara zikir sujud. Di sana ada juga zikir sujud Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Dan ini menjelang wafat Rasul SAW beliau memperbanyaknya. Ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala ya, "Idza jaa nasrullahi wal fath" ketika telah datang kemenangan waraitan nas dan engkau menyaksikan manusia yadkhuluna fi dinillahi afwaja waraitan nas yadkhuluna engkau melihat manusia banyak masuk ke dalam agama Allah afwaja berbondong-bondong fasabbih maka bertasbihlah subhanakallahumma wa bihamdihi wa bihamdika wastaghfirhu Allahummaghfirli maka Nabi merealisasikan firman Allah tadi perintah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwabah. Maka Nabi pun menjalankan perintah Allah fasabbih maka bertasbihlah engkau menyebut nama Rabbmu dan dengan memujinya. Nabi mengatakan subhanakallahumma wa bihamdika wastaghfirhu dan beristighfarlah engkau kepadanya. Nabi mengatakan Allahumma gfirli. Kata Aisyah, yata'awwalul Qur'an. Yaitu beliau menafsirkan Al-Qur'an menerapkan perintah Allah dalam Al-Quran dengan membaca doa tadi. Dengan membaca doa tadi. Ini termasuk doa yang pertengahan. Dan di sana ada doa-doa zikir yang lain yang diriwayatkan, ada yang sahih, ada yang baif. Dan di antara yang sahih apa yang disebutkan ya. Taib di sana eh, juga ada uh, diriwayatkan dari Abu Dawud dan Nasa'i doa subhanazil Jabrud jabrut wal malakut wal kibriya wal azamah ya Maha suci Allah yang uh, memiliki penaklukan kekuasaan ya uh, kesombongan yang pantas dan al-azamah ke segala kebesaran Allah yang memilikinya maha suci dan demikian pula dinukilkan dalam hadis Aisyah riwayat Ibnu Abi Syaibah dan Nasa'i Allahumma gfirli ma asrartu wa ma a'lantu Allahumma gfirli ma asrartu wa ma a'lantu. Dan demikian pula dibaca disebutkan dikir-dikir sujud yang lain termasuk yang panjang seperti doa Allahumma inni a'udzubik a'udzubir Allahumma inni a'udzubiridaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik ya a'u wa a'udzubika minka wa a'udzubika minka la uhsi sana'an 'alaik anta kama asnaita ala nafsik. Ini juga diriwayatkan dari Aisyah. Hadis sahih riwayat Muslim. Dan Ibnu Abbas juga meriwayatkan doa sujud panjang. Dan ini mirip seperti dengan doa ketika mau berangkat ke masjid. Allahumma ini dalam riwayat Muslim di sini terdapat beberapa lafaz yang serupa. Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran. Ya Allah jadikanlah pada kalbuku cahaya dan jadikanlah pada lisanku cahaya. wajah fi sam'i nuran dan jadikanlah pada pendengaranku cahaya wajah fi basari nuran dan jadikanlah pada penglihatanku cahaya waj'al min khalfi nuran dan jadikanlah dari belakangku cahaya wa min amami nuran dari depanku cahaya waj'al min fawqi nuran wa min tahti nuran ya Allah jadikanlah di atasku cahaya dan di bawahku cahaya Allahumma a'tini nuran wa a'zimli nuran ya Allah berikan aku cahaya dan perbesarlah cahaya untukku. Dan maklum diketahui bahasanya uh, seorang muslim memiliki cahaya di hari kiamat. Dan telah disebutkan pula dalam riwayat-riwayat hadis bahasanya yaumul qiyamah taib gelap terlebih sirat khususnya ketika melewati jembatan atau yang disebut dengan as-sirat baina zohrai jahannam yang ada di atas dua punggung jahanam maka sirat jembatan tersebut bukan hanya tipis dan licin namun disebutkan dalam riwayat disaikan sejumlah ulama dan disebutkan oleh Syekh Ahmad Najmi dalam eh, syarah beliau terhadap Syarh Sunnah lil Muzani bahwasanya itu pun dalam kondisi muzlimah gelap ya. Sehingga ketika seorang menyeberang yang menentukan adalah amalnya bukan hanya berjalan dan selamat dari kail-kail besi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namun juga memiliki cahaya yang menerangi jalan yang tidak dia lalui. Sementara al-munafiqun mereka ingin meminta dan ingin mencari cahaya dari kaum mukminin, ya. Minta, berikan kami cahaya, ya. Ya. Dan dihalau mereka dan diusir dan dikatakan faltamisunuro carilah cahaya kalian sendiri. Dan di sana ini salah satu di antara e, pula doa sujud dan di sana ada banyak fadilah sujud ya fadilah sujud ya e, fadail sujud keutamaan-keutamaan sujud dan salah satunya adalah puasanya anggota-anggota sujud itu akan bercahaya sebagaimana pula anggota-anggota wudhu dalam hadis riwayat Ahmad dan lainnya dalam sahabat Abdullah bin Busr al-Mazini radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan ma min ummati min ahadin illa wa ana a'rifu yaumal qiyamah. Tidaklah ada seorang pun dari umatku kecuali aku akan mengenalinya pada hari kiamat. Sahabat bertanya, "Kaifa ta'rifu Ya Rasulullah fi kathratil khalaik. Bagaimana Anda mengenalinya ya Rasulullah padahal banyak sekali makhluk di padang mahsyar di hari kiamat. Taib maka Rasulullah SAW mengatakan tidak akan kau mengetahui kuda yang eh, ya, biasa banyak dalam kerumunannya di tempat tambatannya dan ada satu dua kuda ada kuda faras yang gurun muhajjalun yang dia memiliki belang putih yang itu menunjukkan mahalnya ketika ya. dan termasuk e, barang tunggangan hewan tunggangan di masa itu adalah yang mahal adalah kuda dan unta maka termasuk salah satu <clears throat> eh, yang menjadikan mahal kuda itu ketika kuda itu memiliki belang di dahi dan juga di keempat kakinya. Sebagaimana pula kambing yang putih, maka ketika dia yata'u fis berjalan pada hitam, kaos kakian, wayang duru fis melihat pada yang hitam, yakni belang hitam di matanya, wayak kulu fis makan di yang hitam, moncongnya pun hitam. Maka ini memiliki kelebihan. <clears throat> Dan demikian pada kuda, kuda yang coklat biasanya ada putihnya di kakinya atau di dahinya dan <clears throat> tidakkah kalian mengenal ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidakkah kalian bisa membedakan kuda yang memiliki belang putih dan terlihat istimewa dan mahal <clears throat> dibandingkan dengan kuda-kuda yang lainnya yang biasa tidakkah kalian mengenalinya di antara sekawanan kuda yang lain bala tentu kemudian Rasul mengatakan fa inna ummati yauma idin gurun fis minas sujud muhajjaluna minal wudu. Maka sesungguhnya umatku pada hari itu mereka pun akan bercahaya dari bekas-bekas sujudnya dan demikian bercahaya dari bekas-bekas wudu mereka. Maka anggota wudu seorang mukmin begitu pula anggota sujudnya akan bercahaya. Dan begitu pula di antara fadail sujud yang kita tambahkan dalam kesempatan ini adalah bahwasannya asar sujud anggota tubuh yang tujuh yang kita pakai untuk sujud sebagaimana kita pernah lewati hadis umirtu an asjuda ala sab'ati azum aku diperintah untuk sujud di atas tujuh tulang telah kita sebutkan dahi nempel dengan uh, hidung kemudian juga dua telapak tangan dua lutut dan dua ujung jari telapak kaki kanan maupun kiri maka anggota-anggota sujud ini tidak akan dimakan oleh neraka Kalaupun seorang muslim ditakdirkan masuk nerakanya Allah dan disiksa di sana, wal'iyadzubillah, seberapapun sebentar dan ringannya adab neraka, kita tidak akan ada yang bisa sabar menghadapi siksanya neraka. wal'iyadzubillah. billah. minha. Maka diantara hadis yang disebutkan uh, tentang keadaan ahlun nar dan di sana hadis Abu Hurairah tentang syafaat tawil yang panjang dan atas hikmah Allah Subhanahu wa taala di sana ada syafaah para anbiya, para nabi, ada syafaat malaikah dan ada syafaat muslimin ba'dhum li ba'd, sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Syafaatnya mujahidin, syafaat sebagian keluarga terhadap sebagian yang lain. Dan ini atas hikmah Allah Subhanahu wa taala. Dan membicarakan syafaat ada babnya sendiri dalam bab akidah. Tidak berlebihan juga tidak meremehkan. Tidak sebagaimana sekelompok ahlul bid'ah yang mereka menolak syafaat dan tidak pula sebagaimana sekelompok ahlul bid'ah yang mereka berlebihan menyikapi syafaat sampai syafaat yang tidak akan terjadi ya mereka harapkan. Maka di sana ada pembahasan khusus masalah syafaat. Dan di antara dalam permasalahan ini adalah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah taib bahwasanya jika Allah kehendaki dari kaum muslimin kaum mukminin yang masuk neraka akan bisa dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala setelah diceburkan ke Nahrul Hayat, sungai kehidupan. Dan ini keyakinan Ahlussunnah berbeda dengan Khawarij Al-Qudama, Khawarij bertingkat-tingkat dan Khawarij zaman dulu. Mereka menganggap jahannamiyun orang yang sudah masuk jahannam tidak mungkin bisa keluar. Mereka berdalil dengan ayat Allah Subhanahu wa taala dengan tafsiran akal mereka dan tidak mau mengikuti tafsiran sahabat. Sebagian mereka berdalil dengan ayat Allah Kullama aradu ruju minha ru'idu fiha. Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka, dikembalikan lagi ke dalamnya. Dan terus sehingga tidak bisa keluar. Ya. Dan disebutkan dalam hadis sahih Bukhari ancaman bagi az para pezina laki maupun wanita yang mereka diajak di suatu lubang yang besar dan memiliki <clears throat> atau berlubang bagian atasnya. Sebagian mereka ingin memanjat keluar dari lubang yang kecil tersebut, kemudian ketika sudah sampai di bibir lubang kemudian jatuh lagi ke bawah, terbakar lagi. Kemudian tidak naik lagi ke atas sampai di bibir jatuh lagi dan ini uh, sekian banyak adab disebutkan dalam uh, Sahih Bukhari, uh, hukuman orang yang tidak sholat hukuman orang yang berzina, hukuman orang yang makan riba dan ini seterusnya. Sebagian mereka berpandangan kemudian orang sudah masuk neraka tidak mungkin bisa keluar. Ya. Namun ketika sebagian khawarij mereka terdahulu datang di Masjid Nabawi sepeninggal Rasul eh, SAW. Kemudian mendapati ada sahabat Jabir bin Abdullah sedang menyampaikan hadis menceritakan tentang salah satu kejadian di mana sebagian muslimin al-usah min al muwahhidin orang-orang yang bermaksiat dalam kalangan dari kalangan muwahhidin muslimin dikeluarkan dari neraka, diceburkan ke sungai kehidupan, kemudian yang hangus kembali hidup, kembali segar dan dimasukkan ke jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian mereka rujuk dari pemikirannya, dari pemikirannya ya, memberontak dan mengkafirkan dan e, menyimpang dalam akidahnya. Dan sebagaimana Syiah bertingkat-tingkat, Khawarij pun demikian. Maka Khawarij zaman sekarang ada yang mengatakan, kami kan tidak meyakini seperti mereka. Tunggu dulu, lolos dari satu pemahaman belum tentu lolos dari pemahaman khawarij seluruhnya. Ya, maka sebagaimana Syiah bertingkat-tingkat, maka demikian pula khawarij bertingkat-tingkat. Maka <clears throat> ini ada pembahasan dalam masalah akidah dan manhaj. Kembali ke masalah ini, maka di antara fadail sujud ketika orang-orang yang dikeluarkan dari neraka kaum muslimin terlihat terbedakan dikarenakan sebagian atau banyak dari penduduk dan penghuni neraka terbakar hangus badan mereka sementara kaum muslimin masih utuh anggota-anggota sujud mereka. Kaum muslimin yang ditakdirkan masuk neraka waliyazubillah maka masih utuh yaitu anggota-anggota sujud mereka. Dan ini <clears throat> dalam hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim, hadis yang panjang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, ketika disebutkan panjang kisah syafaat sampai pada Rasul mengatakan hatta idza aradallahu rahmata Man arada min ahli nar amarallahul malaika ayyukhriju man kana ya'budullah. Ketika Allah sudah hendak merahmati dan mengasihi siapa yang Allah kehendaki dari penghuni neraka, maka Allah pun memerintahkan para malaikatnya untuk mengeluarkan siapa-siapa yang dulu beribadah kepada Allah di neraka, yang masuk neraka. Fayukhrijunahum maka dikeluarkan mereka wa ya'rifunahum bi sujud. Maka para malaikat pun mengenali Orang-orang yang ada di neraka dikeluarkan karena bekas-bekas sujud mereka yang utuh tidak terbakar. Wa harramallahu 'alan nar an ta'kula athara sujud. Allah mengharamkan neraka untuk memakan membakar bekas-bekas sujud mereka, bekas-bekas atau anggota-anggota untuk sujud mereka. Fayukhrajuna minan nar, mereka pun dikeluarkan dari neraka. Fakullu ibni Adam ta'kuluhun nar illa atharus sujud maka setiap bagian anggota anak Adam bisa dimakan dan dibakar oleh neraka habis illa atharus sujud kecuali anggota-anggota sujud ya. sampai pun kolbu sampai pun demikian dan ini semua adalah perkara-perkara e, gaib selama hadisnya sahih sami'na wa ata'na dan kita tidak pikir-pikir dengan akal-akal karena sebagian mungkin kemudian mengatakan di padang mahsyar bagaimana ada yang tenggelam dengan keringatnya sedada Sebagian yang lain tenggelam selutut. Padahal katanya rata. Tidak ada cekungan, tidak ada dataran tinggi. Lalu bagaimana bisa kalau kita di dunia ada kolam renang tingginya sama 2 meter? Ya tentunya semuanya ya tenggelamnya sama. Ya, airnya bagaimana yang sebagian bisa seleher, satunya bisa sepusar, satunya bisa bagaimana air di dataran yang sama bisa berbeda-beda? Dan Allah alam besar yang jelas hadis menyebutkan demikian sami'na wa ta'ana. Dan disebutkan salah satunya muadzin dijadikan dipanjangkan lehernya dan sebagian dia mengatakan salah satu tafsirannya sehingga eh, kalaupun dia berdosa tidak tenggelam <clears throat> yaitu dalam keringatnya. Allah alam besar dan di sana banyak kalam ulama tentang bab tersebut. Ini diantara antara fadail sujud dan di sana banyak diantara antara fadilah sujud. Uh, dan terlihat mereka percaya dan ini kaum mukminin simahum fi wujuhi min atharis sujud sebagai ulama tafsir seingat kami mengatakan tanda-tanda mereka di antara kaum muslimin dan para sahabat bekas mereka di dahi mereka bekas sujud itu bukan bekas hitam di dunia namun cahaya yang akan nampak dan muncul di yaumul qiyamah sebab tanda hitam di dahi belum tentu jaminan yaitu seorang e, banyak sujud atau benar sujudnya atau sebaliknya e, atau yang tidak ada tanda hitamnya berarti tidak pernah sujud dan ini belum belum tentu suatu jaminan Sebab telah kita bahas di antara cara gerakan dalam sujud, i'tadilu lufis sujud. Pertengahanlah dalam sujud, yakni dibagi rata. Tidak jatuhkan ke depan terlalu jauh, tidak juga ditumpu oleh paha ataupun e, betis ke terlalu ke belakang, namun dibagi rata seluruhnya sehingga beban berat bukan hanya ke dahi, bukan hanya ke kaki, namun terbagi rata. I'tadilu lufis sujud. Tapi demikian pula <clears throat> telah kita lewati di pertemuan yang lalu faedah dari Syekh Al-Muallif Syekh Muhammad Ibn Taimin rahimahullah taala faedah tentang perbedaan kenapa dibedakan dalam ruku subhana rabbiyal azim sementara dalam sujud subhana rabbiyal a'la telah kita lewati dan itu tepat pada kondisinya di mana dalam ruku seorang sebagaimana sabda Rasul alaihi salatu wasalam wa ammar ruku fa'azzimu fihi rabb Adapun pada posisi ruku maka agungkanlah Rabbmu. Dan seperti seseorang <clears throat> ya, taib, kita mengetahui posisi ruko itu posisi mengagungkan orang yang dihadapannya Ya. Dan posisi sujud adalah menghinakan diri, meminta, menyembah kepada yang dihadapannya Oleh karenanya seorang muslim tidak boleh untuk ruko maupun sujud di dunia ini kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak raja, tidak bupati, tidak camat, tidak bapak kepala keluarga, tidak dalam sungkem, tidak pula dalam hal yang lain. Seandainya boleh sujud Rasulullah SAW mengatakan aku akan perintahkan para wanita untuk sujud kepada suami-suami mereka karena besarnya hak mereka dan tidak ada pula ruku di hadapan jenazah Sholat jenazah tidak ada padanya posisi ruku apalagi sujud di hadapan kita ada jenazah sehingga bisa dikhawatirkan orang menyangka meskipun niat kita sujud dan ruku karena Allah namun orang melihat kita sujud di hadapan makam atau kita rukuk di hadapan jenazah seakan mungkin timbul syubhat atau kerancuan kesamaran orang yang melihat tuh fulan mengagungkan jenazah berlebih sampai rukuk-rukuk dan membungkukkan badan ya. sementara Rasulullah SAW yakrahu anil inhina Rasul membenci membungkukkan badan yang belum sampai tingkat ruku Rasul pun sudah tidak suka inhina adalah posisi membungkukkan badan yang belum sampai pada tingkat ruku Sebagian ulama memakruhkannya. Dan lebih-lebih <clears throat> sampai tingkat rukuk maka ini tidak boleh dan haram, lebih-lebih sujud maka asyad ini lebih parah lagi. Dan ini masyur di kalangan sahabat sampai pun <clears throat> dikenali di kalangan raja-raja Romawi bahwasanya para sahabat tidak pernah mau untuk sujud di hadapan kaisar. Dan ini masyur dalam sejarah dan sirah pernah kita lewati. Oleh karenanya sangat tepat ketika dalam posisi rukuk selain posisi badan kita mengagungkan ya seperti seorang misalnya kemudian membungkukkan badan kepada pelatih silatnya atau membungkukkan badan kepada patung ini posisi mengagungkan dan ini tidak boleh kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala maka <clears throat> ketika posisi salat seorang bukan hanya mengagungkan Allah dengan posisi badannya membungkukkan badan namun juga dengan bacaannya subhana rabbiyal azim maha suci Allah yang maha agung sehingga dia pun melakukan ta'zim mempersembahkan sikap ta'zim pengagungan kepada Allah dengan dua bentuk bentuk gerakan tubuhnya dan dengan bentuk ucapan doa yang dia panjatkan sehingga dia membungkukkan badan dan dia membaca subhanallah azim sementara ketika posisi sujud dia menghinakan diri seberapapun tinggi derajat dan pangkatnya dia pun diperintahkan untuk sujud di tanah di muka bumi seberapapun tinggi pangkatnya meletakkan dahinya tempat yang paling dimuliakan, kepala tempat yang paling tinggi, namun diletakkan sejajar dengan kaki, ya menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala ditambah dengan bacaan yaitu meninggikan Allah Subhanahu wa taala subhana rabbiyal a'la. Dan telah disebutkan pula faedah penting bahwasanya Allah al-a'la dan di antara nama Allah adalah al-ali yang maha tinggi ya bukan Ali bin Abi Thalib namun Al Ali yang maha tinggi nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala sebab orang Syiah punya banyak uh, syubhat salah satunya ya tidak ada nama sahabat yang bersekutu dengan nama di antara nama Allah kecuali Ali ya. maka menunjukkan Allah itu menitis kepada diri Ali ya. ya dan ini bukan merupakan konsekuensi yang eh, benar ya. <laughs> di mana orang Yahudi menganggap dahulu Allah menitis ke Musa sebagian dan demikian Nasara menganggap Allah menitis ke Isa dan sebagian orang menisbatkan kepada Islam menganggap Allah menitis ke Ali dan tidak ada di antara nama Allah Musa atau Isa dan uh, <clears throat> atau demikian Muhammad maka inilah perkara yang dibuat-buat dan adapun al-ali ada yang maknanya Allah yang maha tinggi dan kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala mengandung padanya dua hal yaitu al-uluwu uluwuz zat wa uluwuz sifah. Ketinggian zatnya Allah Subhanahu wa taala, Allah memang maha tinggi tempatnya di atas sana. Dan yang kedua uluwuz sifat, Allah maha tinggi sifat-sifatnya. Maha tinggi, maha mulia, maha luhur perbuatan-perbuatan dan sifat-sifatnya. Maka ini semua adalah maha tinggi baik tempatnya Allah ataupun yaitu sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Yakni dan ini keyakinan al-sunnah wal Jamaah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala fis sama Allah di langit. Dan banyak sekali dalil mutawatir dari ayat sekian banyak dan hadis sekian banyak. Yang kalau dan sampai sebagian ulama Az-Zahabi memiliki kitab Al-Ulu khusus Al-Ulu kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalil-dalil sekian banyak. Dan Al-Qur'an ketika diturunkan di awal surat banyak disebutkan tanzilum rabbil alamin, tanzilul tanzil diturunkan yang namanya diturunkan berarti dari sesuatu yang tinggi kepada yang rendah. Berarti dari atas ke bawah. Allah menyampaikan ke Jibril dan Jibril menyampaikan ke Rasul Muhammad saw. Dalam hadis sahih, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kulli thulutsil lailil akhir ila sama'id dunya. Allah turun tiap sepertiga malam terakhir ke langit dunia. Yanzil yang disebut yanzil adalah dari atas ke bawah, jelas. Adapun bagaimana cara turunnya, wallah alam suap kita tidak boleh berdalam-dalam membahasnya. Kita hanya mengatakan dan mensifati Allah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya. Dan Rasul alaihissalam mensifati Allah Subhanahu wa taala karena beliau yang paling berilmu dan paling tahu tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita imani dan kita tetapkan nama dan sifat bagi Allah sebagaimana apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dan sebagaimana apa yang Rasul tetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak lebih tidak kurang. Dan di antara nama Allah adalah Al-Ali dan sifatnya adalah Al-Ulu, kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala, mencakup kemahatinggian yaitu posisi Allah di atas sana sementara maha tinggi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menyelisih sebagian uh, ahlul bidah ya, yang mereka meyakini dengan beberapa keyakinan yang keliru yang mereka ada yang mengatakan Allah taib di mana-mana dengan maksud betul-betul Allah ya tajazza terbagi-bagi. Sampai sebagian mereka begitu lancangnya mengatakan semua yang ada wujud ini mamin mawujud illa wujudullah. Tidak ada wujud semuanya kecuali hanya wujud Allah. Mal tidaklah ada afwan anjing, pohon, batu semua yang ada kecuali wujud Allah kata mereka waliyadzubillah. Jadi jadi ajarannya Ibnu Arabi dan perlu diingat Ibnu Arabi seorang gula sufi ya seorang tokoh ekstrim sufi yang sangat membahayakan pemikirannya dan bukan Ibnul Arabi. Kalau Ibnul Arabi pakai alif lam al Arabi ini ulama sunni al sunnah. Adapun Ibnu Arabi, taib subhanallah begitu menyimpang dan e, besar kekufurannya disebutkan oleh para ulama radhiyallahu taala. Dan sebagian mereka menganggap itihadiah dan ataupun hululiyah. Kalau itihadiah yaitu menganggap semua wujud yang ada ini hakikatnya adalah wujud Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga mereka kata semua tidak terkecuali. Itu adalah mazhab ittihadiyah. Allah satu dengan semua alam. Adapun paham yang menganggap Allah menitis kepada makhluk yang dikehendakinya. Allah menitis ke Musa, Allah menitis ke Isa, Allah menitis ke Muhammad, Allah menitis ke Ali bin Abi Thalib atau keyakinan mereka Siti Jenar atau siapalah. Ini juga termasuk pemahaman menyimpang maka ini yang disebut dengan pemahaman al-hululiyah. Allah menitis kepada makhluknya. <clears throat> Dan pemahaman yang pertama ittihadiyah disebut oleh para ulama ini taifah dan firqah meskipun menisbatkan kepada Islam namun para ulama mengatakan hum akfar minal yahud wan nasara lebih kafir daripada Yahudi dan Nasara karena mereka menganggap Allah bukan hanya menitis kepada tiga atau tiga menjadi satu atau Allah kepada orang tertentu satu dua namun semua wujud yang ada, entah itu sapi, entah itu anjing, entah itu pohon, entah itu batu, semuanya tidak lain adalah wujud Allah Subhanahu wa taala amma yasifun, Maha suci Allah dari semua yang mereka sifati. Oleh karenanya orang yang betul mengetahui ilmu tentang firqah dan firak mereka betul-betul mengetahui dan bagaimana mengagungkan Allah dan bagaimana mengetahui itu kemungkaran yang sangat besar maka termasuk orang yang paling gigih mengingkari kemungkaran adalah al ulama. Karena mereka yang paling tahu ilmu dan <clears throat> mana yang kemungkaran ya yang menyelisih tentang hak Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada kemungkaran yang terbesar selain daripada kemungkaran menyangkut kaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian pula <clears throat> eh, Adapun yang disebutkan dalam dalil-dalil Allah di mana-mana yang dimaksud adalah ilmunya, yakni Allah mengetahui dimanapun kita berada. Dilihat dalam ayat ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'um. Tidaklah ada tiga orang berbicara kecuali Allah yang keempatnya. Wala khamsatin illa huwa sadisum. Tidak ada lima orang bicara kecuali Allah yang keenamnya. Wala adna min dzalika. Tidak ada kurang daripada itu. Wala aksar tidak pula lebih daripada itu. Illa huwa ma'hum aina makanu. Kecuali Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Allah bikulli syai'in alim atau Inna Allah alim Inna Inna Allah bikulli syai'in alim ya. Innallaha syai'in Sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu maha mengetahui, maha mengilmui. Maka ini semua yang dimaksud adalah ilmunya Allah. Ada tiga orang bicara, Allah tahu. Ada lima orang bicara, Allah tahu. Dan bukan maknanya Allah itu, afwan bahasanya, nimbrung ke situ. Atau Allah ya terjajak terbagi ikut ke orang tersebut. Ya. Bukan demikian yang dimaksud. Ya. Maka yang dimaksud Allah di mana-mana yakni Allah dimanapun seorang bersembunyi tidak akan bisa bersembunyi dari pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan pernah kita contohkan bukan menyerupakan Allah dengan makhluknya, namun untuk memahamkan saja. Ketika seorang jalan keluar kota, kok seakan bulan mengikuti. Dia berjalan malam dari Jogja ke Solo, kemudian ke Ngawi, ke Madiun, kok bulan mengikuti. Seakan bulan ada di Jogja, ada di Madiun, ada di Ngawi, mengikuti kita. Namun sebenarnya bulan ada pada tempatnya namun sangat besarnya dan di atas sana seakan mengikuti kita kemanapun kita berjalan. Tidak bisa kita lari ke Jogja, ke Bandung, ke Jakarta. Ada di atas sana dan melihat kita. Tapi ini sekedar memahamkan saja. Allah Maha Besar, Allahu Akbar dan Allah Al-Ali Maha Tinggi di atas sana dan fitrah manusia belum belajar pun seorang ibu rumah tangga ketika berdoa mengangkat tangan ke atas, bukan ke kanan, bukan ke kiri, bukan ke bawah, namun fitrah manusia mengangkat sesuatu yang atas dan sesuatu yang mulia di atas. Maka kaum muslimin tidak terima ketika Al-Quran ditaruh di kaki, di bawah. Namun tinggikan di atas. Suatu yang terhormat. Maka demikian Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi dan di atas sana. Dan lebih jelas dalam hadis Rasulullah SAW pernah bertanya kepada seorang budak wanita. Aynallah, di mana Allah? Ribat muslim, sahih. Allah di jawab dia. Allah ada di langit. Waman ana, siapa saya? Anta Rasulullah. Anda adalah utusan Allah. Maka Rasul berpesan kepada majikannya, "Iktigha fa innaha mu'minah." Bebaskan dia karena dia seorang budak beriman, wanita beriman. Rasul membenarkan jawaban wanita tadi, kalau saya adalah Rasulullah dan Allah ada di langit. Rasul membenarkan jawaban wanita tadi. Dan ini beberapa faedah yang penting dalam bab tersebut. Taibalah minkum ala eh, ta'khur. Kemudian disebutkan di sini tentang uh, eh, ulu sifat di antaranya adalah sebagaimana Allah berfirman, "Walillahil matsalul a'la wa huwal azizul hakim." Dan milik Allah lah perumpamaan yang tertinggi dan dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Milik Allah perumpamaan yang tertinggi, yakni tidak ada perumpamaan seperti apapun yang menyandingi yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Namun Allah yang tertinggi sifat-sifatnya tapi seberapapun orang paling dermawan seberapapun orang paling bagus seberapapun seorang paling berilmu seberapapun seorang paling kaya Allah yang maha kaya Allah yang maha berilmu dan ilmunya manusia terbatas diawali dengan kebodohan adapun ilmunya Allah lam yusbak bil jahil tidak diawali kebodohan alim ulama setinggi apapun hafid Al-Quran mesti memulai dari satu ayat dua ayat satu surat dua surat satu juz dua juz Adapun Allah tidak berpermulaan ilmunya. Dan manusia setelah tua terkadang berkurang hafalannya, berkurang melemah sebagaimana badannya juga tambah melemah. Allah tidak kemudian lupa. Allah alam syab kita lanjut pada adzan sejenak. <clears throat> kita adzan dulu insyaallah taala barakallahu fikum. Masalah kemudian ada sebuah permasalahan beliau sebutkan di sini. Insanun sajada wa baqiya alaihi ayatani min hizbih faqara'ahuma fi sujud fama hukmu seseorang yang sedang sujud dan sebelumnya tersisa dari bacaannya di waktu malam baca surat tersisa kurang dua ayat faqara'ahuma fi sujud kemudian dua ayat tersebut dia baca ketika posisi sujud misalnya akhir surat al-baqarah misalnya atau akhir surat uh, apa misalnya ala-ala atau surat apa dia sisakan dua ayat dari suratnya tersebut dia baca ketika sujud apa hukumnya nakul hadala yajus kami katakan kata beliau ini tidak diperbolehkan kenapa li'anna al qur'ani fi sujud la tajuz karena membaca Al-Qur'an ketika posisi sujud tidak diperbolehkan Kama anna salata fi ba'dil awqat la tajuz. Sebagaimana salat itu tidak diperbolehkan di sebagian waktu ketika matahari tepat di tengah dan belum bergeser condong ke barat dan ketika matahari baru saja terbit dan belum lepas lingkarannya dari ufuk atau belum setinggi tombak dan ketika matahari terbenam dan belum habis maka ini waktu-waktu nawahi waktu-waktu dilarang untuk seorang sholat. Padahal sholat kan baik, namun itu bukan waktunya. Maka begitu pula baca Al-Quran. Baca Al-Quran kan baik. Namun termasuk perkara posisi yang dilarang untuk membaca Al-Quran adalah posisi ketika sujud. Apa dalilnya? Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inni nuhitu an akra'al qur'ana raki'an aw sajidan ketahuilah sesungguhnya aku melarang atau sesungguhnya aku dilarang nuhi itu ya ini oleh Allah Subhanahu wa taala untuk aku membaca Al-Qur'an raki'an aw sajidan ketika aku ruku maupun ketika aku sujud Fa ammar ruku adapun ketika ruku azzimu fihi rabba azza wajal maka agungkanlah Allah azza wajal seperti doa subhana rabbiyal azim atau yang semakna dengannya. Wa amma sujud adapun sujud fajtahidu fid du'a maka seriuslah dalam berdoa bersungguh-sungguhlah dalam minta doa faqaminun an yustajabalakum faqaminun ai maknanya fahariyun an yustajabalakum maka pantas atau lebih besar potensi untuk diijabai doa kalian yakni ketika sujud. Kenapa? Li'annahu aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbih. Karena itu adalah posisi di mana seorang hamba paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yakni taib kedekatan ma'nawiyah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Nabi alaihi wasallam bersabda aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid termasuk posisi yang mendekatkan seorang hamba terdekat seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia sedang sujud. Oleh karenanya disyariatkan dan disunahkan seorang untuk serius dan bersungguh-sungguh dalam doa dan memperbanyaknya ketika longgar waktunya. Ya, untuk dia berbanyak doa tatkala sujud dan di sana ada pembahasannya ya. Bukan bermakna kemudian memperpanjang sujud saja dan yang lainnya pendek sekali. lah Nanti ada pembahasan tersendiri. Namun ini sujud itu adalah tempat doa. Sementara membaca Al-Qur'an dilarang. Kenapa? Karena Al-Qur'an adalah kalam Allah, firman Allah. Dan kalam adalah sifat di antara sifat-sifat Allah. Berbicara. Dan Allah dan sifat-sifatnya semestinya untuk diagungkan dan ditinggikan. Maka tidak semestinya untuk Al-Quran diletakkan di bawah ataupun membaca Al-Quran di posisi kaki. Sehingga kenapa dilarang seorang ketika sujud dia membaca Al-Quran karena itu kalam Allah, firman Allah. Tidak sepantasnya dia membaca Al-Quran ketika di posisi rendah tersebut. <clears throat> Dan di sana ada khilaf yang lama mudah-mudahan bisa kita lengkapi di pertemuan yang akan datang tentang bagaimana jika dia berdoa namun doanya dari doa yang ada dalam Al-Quran. Rabbana atina fid wa fil akhirati Ini doa. Namun itu doa dari Al-Quran. Nanti ada pembahasannya insya Allah. Yang jelas idan yukziru minat doa secara umum. Seorang memperbanyak dari doa fi sujud ketika sujud linafsihi wali walidayhi baik untuk dirinya, untuk kedua orang tuanya, waliman syaa minal muslimin dan untuk siapa yang dia kehendaki dari kalangan kaum muslimin fa innahu hariyun ayustajabalah karena dia sangat berpotensi untuk diijabahi. Dan kita sarankan dalam kesempatan ini untuk tidak pelit-pelit dan bakhil mendoakan pemerintah dan penguasa kita. Para ulama mengatakan di antara perbedaan alus sunnah dengan alul bid'ah adalah kalau ahlul bid'ah itu yada'u ala sultan mendoakan kejelekan untuk penguasa. Mereka biasa mendoakan jelek untuk penguasa semoga segera atau yakni eh, ya, apa semoga dilaknat, semoga atau eh, segera demikian dan tersiksa, semoga demikian. Adapun alus sunnah yada'u li sultan. Semoga dapat hidayah. Bagaimana tidak? Sementara Rasulullah SAW yang ketika itu diantara tokoh yang berpengaruh dan memusuhi kaum muslimin adalah dua orang Amr bin Hakam, Abu Hakam, Abu Jahal dan Umar bin Khattab. Rasul berdoa, Allahumma ayyidil Islam bi Umarain, bi ihda Umarain. Ya Allah kuatkan Islam dengan salah satu dari dua Umar. Amr bin Hakam atau Umar bin Khattab dan Allah memilih Umar bin Khattab karena kejujurannya. Sementara Amr bin Hakam sebenarnya sempat memikirkan dan tahu kalau ini benar, namun dia tidak mau kehilangan pamor dan kedudukannya. Namun Umar kejujurannya ya mengikuti yang benar entah kedudukannya seperti apa dimusuhi ataukah tidak Allah memilih Umar dan syahidnya Rasul mendoakan agar Umar dapat hidayah maka boleh seorang mendoakan ibunya orang tuanya agar dapat hidayah yang tidak boleh adalah memintakan ampunan untuk seorang kafir maka ini tidak boleh dan berbeda antara keduanya ya dan adapun Nabi Ibrahim dulu saat rabbi itu dulu ketika belum dilarang dan itu ada pembahasannya tersendiri. Adapun mendoakan ampunan untuk orang kafir jelas ayatnya maka nalin nabiyyi waladina amanu ayastaghfiru lil musyrikiina walau kanu ulil kurba dan tidak boleh bagi seorang nabi tidak pula boleh untuk kaum mukminin mereka memintakan ampun untuk orang-orang musyrikin meskipun mereka kerabat dekat mereka sendiri tidak boleh namun ya Allah berilah hidayah ya Allah jadikanlah bulan memeluk Islam dapat hidayah maka ini boleh dan ini berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dan Nabi Nuh diingatkan ketika minta anaknya diampuni, diingatkan juga dan dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa taala. Anaknya tidak mau naik kapal dan ikut bersama orang-orang musyrikin. Li'anna wada'a jabhatahu wa hiya a'la wa ashraf ma fi badanihi fil ard allati tudasu bil aqdam fiha kamalu Ketika seorang meletakkan dahinya sementara dahi merupakan anggota tubuh yang tertinggi dan paling mulia dari badannya, dia letakkan di tanah yang disentuh, diinjak-injak oleh kaki, maka ini menunjukkan posisi kamaludzullillah, kesempurnaan uh, yaitu posisi menghinakan diri hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Seberapapun derajat dan pangkatnya kita hinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walihada waradal hadis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya datang dalam sebuah hadis Nabi mengatakan tadi akrabu ma al abdu min rabbi wa huwa Adalah posisi sujud, posisi seorang hamba terdekat dengan Allah. Subhanallah kata Syekh Utsaimin. Maha Allah. Al qaimu arfa minas sajid. Semestinya orang yang berdiri dia lebih tinggi dari orang yang sujud tentunya. Dan orang yang berdiri tentunya lebih dekat dengan Allah dari sisi posisi. Kenapa? Karena Allah di atas langit. Yang sujud kan di bawah. Mestinya yang berdiri lebih tinggi. Lakin lama tawadu as lillah. Namun ketika seorang mau tawadu mau merendahkan diri untuk Allah, mau bersujud menghinakan diri untuk Allah, rafa'ahullah, maka Allah pun mengangkatnya. Allah pun menganggapnya lebih dekat dibanding orang yang berdiri. Wasara akrabu ilallah azza wajal, maka dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian berapa banyak orang yang merendahkan diri, Tawadu lillah ma tawadu ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Tidaklah seorang merendahkan diri karena Allah kecuali Allah akan Allah tinggikan dan termasuk di antara hikmah syafaat yang tadi kita singgung. Bisa jadi berapa banyak orang yang ketika di dunia dia di, dihina, diejek, dihinakan oleh kerabat dan keluarganya. Namun di akhirat dia yang mensyafaati keluarganya. Dia yang dihina, yang diejek oleh keluarganya, di akhirat mereka yang butuh kepadanya. Bisa jadi dan itu diantara hikmah syafaat. Dan berapa banyak a'imah ulama. Tentu pernah dengar ucapan atau siapa Syekhul Islam Taimiyah yang tidak pernah dengar namanya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Beliau pernah diarak keliling pasar. Beliau pernah di penjara Imam Ahmad dicambuk siang hari bulan Ramadan. Al-Maqdisi dirusak mimbarnya. Al-Barbahari kesana kemari. Dan bahkan Rasulullah saw meninggalkan kampung halamannya namun sesuai dengan janji Allah wal aqibatul muttaqin kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa maka itu yang terpenting seberapa seorang mencocoki syariat Allah Subhanahu wa taala wa in qabila man qabila meskipun menerima orang yang menerima dan tidak menerima orang yang tidak menerima maka kesudahan yang baik Allah janjikan selama seorang menjalani syariat Allah Subhanahu wa taala Allah alam suab ini yang bisa kami sampaikan mudah-mudahan bermanfaat dan bab sujud kita selesaikan besok Selasa insyaallah taala selesai bab sujud dan uh, sebelum melanjutkan bab duduk di antara dua sujud.